Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khawani fidin habidakumullah. warahimani warahimakumullahu jami'an. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan uh, kajian rutin di Masjid Al-Mizan, Pengadilan Negeri uh, Kabupaten Jember. Allah pada sore hari ini kita nyampe pada pondasi yang ketiga yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang muslim yaitu ma'rifatu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenal nabinya seorang muslim harus kenal siapa nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pondasi yang ketiga sekaligus salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mungkar nakir nah, di alam kubur. Nah, berkata nama malaikat tersebut, nah, man hadar rajul alladhi bu'itha fika. Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu? Nah, seorang mukmin yang di dunia mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul dan termasuk rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad dengan iman yang benar, ya dengan iman yang benar maka insya Allah Bidadillahi subhanahu wa taala di alam kubur dia bisa menjawab pertanyaan malaikat dia akan menjawab Nabi Muhammadun Shallallahu alaihi wasallam nah, ku adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Nah, sore hari ini kita akan sedikit membaca penjelasan yang diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al Thaimin pada penjelasan beliau terkait dengan pengenalan seorang muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, qala nam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Hadza huwal aslu tsalitsu." Ini merupakan pokok yang ketiga. Jadi mengenal Nabi merupakan pokok yang ketiga. Wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang insan mengenal, mengetahui, bukan sekedar mengetahui namanya saja, sekaligus mengenal hak-hak Rasul. Kewajiban apa yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada nabinya. Apa yang tidak boleh dilakukan terhadap nabi. Itu ada aturan dan juga rambu-rambunya. Nah, ketika seorang muslim betul-betul mengenal siapa nabinya, dari namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Nah, dia kenal. Kemudian hak beliau dikenal bahwa kewajiban atas seorang muslim terhadap nabi kita Nabi Muhammad adalah mengikuti apa yang beliau perintahkan. Kemudian menjauhi apa yang beliau larang dan juga mengibadahi Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini bentuk pengenalan seorang muslim kepada Nabi Muhammad. Nah, kepada nabinya Nabi Muhammad. Tidaklah dikatakan kenal kepada Nabi Muhammad manakala tidak terpenuhi tadi itu. Jadi unsur atau syarat-syarat terpenuhinya pengenalan Nabi. Nah, yaitu yang pertama adalah enam al-imtithal bi awamiri ar-rasul. Ini poin yang pertama. enam sekali lagi ini poin yang pertama di dalam mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yaitu apa? Al-imtithal bi awamirihi. Melakukan dan mengerjakan perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasul itu ada yang bersifat apa namanya lesan yang beliau sampaikan secara lesan. Ada yang perintah tersebut bersifat anjuran, bersifat anjuran. Ada berbentuk perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh. Ini bagian dari perintah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Yang kedua, seorang dikatakan mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang benar adalah ketika dia al ijtinabu nawahihi dia meninggalkan, menjauhi larangan-larangan beliau. Seorang muslim menjauhi dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam adab makan saja atau minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la takulu nambi shimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri kalian. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Karena sungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya. Nah ini larangan Rasulullah SAW harus kita tunaikan. Nah, harus kita tunaikan dalam bidang apa saja. Dalam bidang ibadah, Rasulullah mengatakan, "Sallu kama tumuni usalli." Tentang sholat. E, Rasulullah memerintahkan umatnya, "Sallu sholatlah kalian kama tumuni usalli sebagaimana kalian melihat aku bagaimana cara sholatku. Dalam ibadah haji Rasul juga mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." ambillah dariku manasik haji kalian. Nah, artinya di sini apa? Mem, ketika beliau menganjurkan, memerintahkan, harus diambil. Dalam bidang apa saja? Ibadah, akhlak, muamalah, jual beli, hutang piutang, berumah tangga, mendidik anak, dan juga enam masalah masalah yang lainnya. Ini poin yang kedua yang harus ada ketika seorang mengenal nabinya. Yang ketiga adalah wa ayyubadallahu bima syara'a yaitu kita mengibadahi Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara dan aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga poin yang harus terpenuhi manakala dia mengaku kenal kepada Rasul Ketika seorang mengatakan saya kenal Rasul, maka harus terpenuhi tiga-tiganya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan yang ketiga, mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasul. Tidak boleh menyimpang dan juga menyelisih ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya merupakan tanda kecintaan seorang Muslim kepada Nabi-Nya mahabbatur rasul, cinta kepada nabi. Nah, kita kan semuanya mengaku cinta kepada nabi, ingin nah dicintai oleh rasul dan juga kita juga nah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk cinta adalah mengikuti nah apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Nah, seorang yang mencintai akan mentaati dan juga menuruti perintah orang yang dia cintai. Nah, ini kalau mengaku cinta Rasul, bukan cinta-cinta yang sebatas pengakuan dengan lisan tapi tidak dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Nah, Qala Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bagaimana cara seorang itu bisa mengenal nabinya, Nabi Muhammad? Qala wa tahsulu bi dirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam pengenalan kepada nabinya itu akan terrealisasi dengan cara dirosah, mempelajari hayatin nabi, mempelajari kehidupan nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dari bangun tidur sampai beliau mau tidur kembali, kita pelajari. Dan itu semuanya diambil dari enam hadis dan juga penuturan para sahabat. Diambil dari hadis-hadis Nabi dan juga penuturan para sahabat dan keluarga beliau. Contoh Aisyah radhiyallahu taala anha. Enam. Bagaimana ibadah Rasulullah di rumahnya? Bagaimana tata cara beliau enam beribadah kepada Allah di malam harinya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati atau menggambarkan bagaimana ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam hatta tatawarram qadamah bahwa Rasulullah saking lamanya berdiri untuk salat membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Baqarah, dipikirnya sudah mau rukuk. Ternyata nyambung ke surat Ali Imran. Dipikirnya selesai Ali Imran mau rukuk lagi, ternyata lanjut ke surat An-Nisa. Nah, Al-Maidah dan seterusnya. Dan urutannya kadang-kadang berbeda-beda. Nah, luar biasa. Sampai kaki beliau, telapak kaki beliau pecah-pecah. Nah, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha kasihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lima fa'ata Kenapa anda melakukan perbuatan seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu maupun yang akan datang. Rasul maksum diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi masih nam saja beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Maka kata Rasul alaihi salatu Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ibadah Rasul di rumahnya, ibadah malam Rasulullah di rumahnya. Dan ini harus kita harus kita contoh. Bangun malam di antara sunnahnya sebagaimana yang dituturkan oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika bangun di malam hari karena ya fahu bisiwak. Beliau menggosok atau melakukan siwak membersihkan mulut beliau dengan siwak bangun malam. Kemudian tikir, enam, kemudian berwudu dan juga salat e, dua rakaat secara ringan. Maka tali-tali syaitan yang mengikat atau yang membuat anak Adam tidak bisa bangun bisa hilang. Nah, dengan bangun dia berzikir artinya berdoa nah kepada Allah Subhanahu wa taala maka talinya yang jumlahnya satu hilang. Nah, karena seorang anak manusia ketika tidur itu diikat oleh setan dengan tiga tali. Nah, ketika dia bangun kemudian zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, maka tali yang satu lepas. Kemudian dia ambil wudu, ambil air wudu, berwudu kepada Allah, uh, berwudu dengan sempurna, maka tali yang kedua akan lepas. Nah, ketika dia sambung dengan sholat rokaat eh, dua rokaat secara ringan untuk membuka sholat tahajudnya, maka tali yang ketiga akan lepas. Nah, dia akhirnya apa? Mudah untuk bangun. Kalau tidak, dia tidak bangun, bahkan dia terlewatkan dari uh, sholat malam, maka kata Nam Ar-Rasul dalam hadisnya bahwa orang tersebut telah dikencingi oleh syaitan. Nah, naudzubillah. Maka ikhwan fillah habibakumullah kita harus mempelajari sirah dan juga kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal bagaimana tata cara hidup Rasulullah Bagaimana beliau berumah tangga di rumahnya? Nah, bagaimana beliau e, dalam kehidupan sehari-hari? Makannya beliau bagaimana? Kadang-kadang beliau tidak makan atau tidak mengepul dapur beliau selama tiga hari tiga malam berturut-turut. Saking tidak adanya makanan yang harus dimasak, yang bisa dimasak. Nah, dan Rasulullah di rumah juga demikian membantu istrinya menjahit bajunya, nah apa namanya menambal bajunya yang bolong ditambah oleh beliau sendiri. Nah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa ma kana alaihi minal ibadah. Harus kita pelajari pula bagaimana tata cara ibadah Rasul. Tata caranya sebagaimana yang kita isyaratkan pada pertemuan yang tadi bahwa salat kita harus nyentuh Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usalli. Haji juga demikian. Khudhu anni manasikakum. Dan ibadah ibadah yang lainnya. Karena suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala tidak terpen, uh, manakala enam terpenuhi dua syaratnya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan untuk mencari pahala dari Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua mutaba'atul rasul, sesuai dan cocok dengan apa yang beliau kerjakan. Enam Ini dari sisi tata cara. Sekaligus enam kesungguhan Bagaimana Rasulullah beribadah. Nah, kesungguhan beliau dalam beribadah kita contoh. Nah, seperti tadi ketika sholat malam luar biasa. Nah, bahkan dalam satu hadis diceritakan ada tiga orang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Tetapi kotorullah, nama Rasulullah tidak ada. Yang ada adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para sahabat tersebut nam selalu Aisyah ta'an ibadatir Rasul. Nah mereka bertiga bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Diceritakan ibadah Rasulullah sangat luar biasa. Nah, kemudian tiga orang ini merasa enam belum berbuat apa-apa, merasa enam e, ibadahnya itu sangat rendah dibandingkan ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka merasa minder, merasa sedikit ibadahnya dibandingkan ibadahnya Rasul dan ini wajar. Nah, siapa yang tidak apa namanya yang siapa yang bisa mengalahkan Rasul dalam ibadah? Tidak ada. Berat rasanya, tapi perlu untuk dicoba. Nah. Sampai-sampai akhirnya karena saking pinginnya semangatnya sahabat tersebut ingin mencontoh Rasulullah sampai akhirnya yang satu mengatakan sausalli al-laila wala arkut saya akan enam sholat malam terus wala arkut dengan tidak tidur. Nah, wala anam saya tidak akan tidur. Nah, yang kedua mengatakan sahabat yang kedua mengatakan saasumu dahron walam uftir. Saya akan berpuasa terus menerus dan saya tidak akan berbuka. Terus puasa. Nah, dan yang ketiga mengatakan walam ada zawaj dan aku tidak akan menikah supaya aku bisa konsentrasi ibadah. Nah, ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, kemudian Aisyah menceritakan tadi ada tiga orang sahabat datang ke sini menanyakan tentang ibadah Anda, maka aku pun bercerita tentang ibadah Anda. Mereka bertiga merasa enam ibadah mereka sangat kurang sampai mereka mengatakan saya ingin malam salat malam terus tidak akan tidur dan yang kedua mengatakan saya akan puasa terus tidak akan berbuka dan yang ketiga tidak akan menikahi enam wanita istri sampai akhirnya Rasulullah SAW mendengar berita tersebut marah besar. Nah, marah besar mengingkari apa yang mereka lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ana usalli wa ana anam. Saya sholat dan saya juga tidur. Wa ana asumu wa uftir. Aku puasa dan juga kadang-kadang berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi para istri. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, tata cara ibadahku, enam, perintah-perintahku, persetujuanku, penampilanku, falaisa minni. Maka dia bukan bagian-bagianku, kata Rasulullah SAW. Maka ini di antara faedah dari hadis tersebut kita harus bisa apa namanya mencintai sunnah dan juga ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah yang bersifat ibadah sunnah yang bersifat akhlak, muamalah dan penampilan dan apa namanya fisik kita. Nah, seperti lihya termasuk ajaran Ar Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Rasulullah memerintahkan agar kita memelihara enam lehya, jenggot dan juga mencukur kumis untuk menyelisi orang-orang Yahudi. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ibadah Rasul alaihi salatu wassalam, tata caranya, kesungguhannya, dan yang lain sebagainya. Qala <clears throat> wal akhlaq. Demikian pula kita harus mempelajari bagaimana akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Akhlak ya Rasul luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya nah, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an berjalan itu ya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, akhlak beliau nah, tercermin pada ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dan ajaran-ajaran Al-Quran itu terrealisasi, teraplikasi pada gerak-gerik dan juga akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Memberi, memberi makan orang miskin. Padahal Rasulullah adalah orang yang nam tidak memiliki harta yang berlimpah. Nah, sampai-sampai suatu ketika ada orang Badui datang kepada Rasulullah SAW meminta harta. Maka dikasih oleh Rasulullah SAW dengan harta yang sangat banyak ketika Rasul memiliki kambing satu, enam satu lembah dikasihkan. Sampai-sampai Rasul mengatakan saya sudah eh, sudah habis hartanya. Datang orang lagi minta harta kepada Rasulullah SAW dikasih lagi. Luar biasa. Tidak marah Rasul ketika di, diminta. Nah, Rasulullah juga menyayangi anak-anaknya. Ketika apa namanya eh, eh, ada Akrab bin Habis yang ada di sekitar Rasul alaihissalam kemudian datanya Al Hasan dan Usen datanglah cucu beliau Al Hasan wal Husain. Maka Rasulullah SAW mengatakan eh, atau Rasulullah SAW mencium Al Hasan dan Al Husain. Maka enam si Arkom enam atau Akra bin Habis mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak-anak kecil seperti ini, tetapi saya pun belum pernah mencium satu pun di antara mereka. Kok bisa? Nah, maka Rasul mengatakan, malayarham la Barang siapa yang tidak mencintai dan mengasihi, menyayangi, maka dia tidak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara enam faedah dari sini adalah akhlak Rasul kepada anak-anak, beliau sangat cinta dan juga penyayang terhadap anak-anak kecil. Nah, penyayang terhadap anak kecil. Nah, maka Rasul dalam hadis lain mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam kabirona. kabirana." Bukan bagian dari kami orang-orang yang tidak mau menyayangi anak kecil dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini akhlak Rasul alaihi salatu wasallam, menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua. Nah, Qala wa da'wati ilallahi azza wa jalla. Dan juga harus kita pelajari bagaimana dakwah Rasul alaihi salatu Bagaimana beliau berdakwah. Mengajak umat manusia nam ke jalan agama Allah alaihi azza wa jalla. Nah, bagaimana sabarnya beliau ketika mendakwai masyarakat Taif sampai beliau ketika itu mengajak umat e, kaum Taif untuk masuk ke dalam Islam, meninggalkan peribadatan kepada berhala supaya mereka beribadah kepada Allah semata. Namun apa balasannya? Orang-orang Taif marah besar. Rasulullah dilempari dengan kotoran unta sampai kadang-kadang terlempar dengan batu. Nam ada yang mengenai kening beliau sehingga berdarah. Beliau bersembunyi di balik gunung. Akhirnya malaikat yang menjaga gunung mengatakan, "Ya Muhammad, perintahkan aku untuk mengangkat gunung ini untuk saya timbakan kepada penduduk Taif. Maka Rasul mengatakan, tidak. Barangkali di antara anak cucu mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya beliau tidak membalas nah tidak membalas apa namanya akhlak buruk dari kaumnya yang menentang dakwah beliau. Padahal beliau adalah orang yang sayang kepada mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan beribadah kepada berhala supaya mereka selamat dunia akhirat. Nah, ternyata apa balasannya? Balasannya tidak tidak sepadan. Justru nam diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, jelek. Nah, dan Rasulullah bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersabar. Beliau adalah seorang yang banyak memaafkan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan khudil afwa, nah wa bil ma'ruf. Jadilah engkau seorang yang mudah memaafkan wahai Rasul, wahai Muhammad. wa bil ma'ruf dan terus ajarkan kepada jalan-jalan kebaikan. Nah, wal jihadi fisabilihi dan juga kita harus mempelajari bagaimana jihad Rasul di dalam medan peperangan. Nah, tidak sedikit beliau nah, terluka dalam enam peperangan. Wa ghairi dzalika min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam dan hal-hal lain dari sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita pelajari. Walihada yang bagi likuli insanin. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap manusia yuridu ayazdat ma'rifatun nah, ma'rifatan ma'rifatan binabihi wa imanan bihi ayat ayyutali'a min siratihi matayassar. Maka hendaknya dia barang siapa yang ingin lebih mengenal Rasul, lebih beriman kepada Rasul, dia banyak membaca dan juga menelaah kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fi harbihi ketika perang, wasalmihi atau ketika tidak perang, wasyiddatihi ketika eh, masa-masa uh, sulit, warohoihi masa-masa enak, mudah dan seterusnya. Maka kita harus mempelajari akhlak dan juga kondisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di setiap keadaan. Supaya supaya apa? Kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah uswatun hasanah. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul untuk kalian ada suri teladan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, menjalankan sunnah-sunnah beliau batinan wa zahiran, secara lahir maupun batin. Supaya kita apa? mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.